Walaupun terkadang kita membalas rahmat dan kasih sayang tersebut dengan kemaksiatan dan keingkaran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan menghentikan rahmat dan kasih sayangnya karena Allah adalah Rabb yang Ar-Rahman, Ar-Rahim Maha pengasih dan maha penyayang Yang tidak pernah pilih kasih Semua diberi dan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk juga hamba-hambanya yang kafir Hamba-hambanya yang, yang ia murkai Juga termasuk orang yang dikasihani oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi sayangnya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Wa kana bil mu'minina rahima Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang rahim Mempunyai sifat rahim, penyayang untuk orang-orang yang beriman Akan tetapi sifat rahman diberikan kepada seluruh makhluknya termasuk orang-orang yang kufar. Ma'asyal muslimin sidang majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bab yang akan kita baca pada malam hari ini antaranya adalah bab zahabul iman fi akhir zaman bab hilangnya iman di akhir zaman Imam Muslim berkata haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad قال أخبرنا ثابت عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang masyhur seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membantu Rasulullah SAW dalam urusan makanan dan dari kecil beliau memang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau kecil. Karena ibu daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha bernadar seandainya yang lahir sekarang ini adalah laki-laki saya akan menjadikannya pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah Anas bin Malik dan nazar daripada ibu daripada Anas bin Malik ini akhirnya beliau tunaikan dan diserahkanlah Anas bin Malik untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang meriwayatkan bahwa saya membantu Rasulullah SAW sembilan tahun lamanya dan tidak pernah beliau marah kepada saya. Tidak pernah untuk sebuah pekerjaan yang saya kerjakan salah beliau katakan, kenapa kamu lakukan? Dan tidak pernah untuk sebuah pekerjaan yang semestinya saya kerjakan tapi saya tinggalkan, kenapa tidak kamu kerjakan? Dan seandainya ada salah seorang di antara keluarga beliau yang marah kepada saya, beliau menasihati dan mengatakan, seandainya Allah sudah berkeinginan terjadi, itu pasti akan terjadi subhanallah 9 tahun tidak pernah marah kepada seseorang yang membantu beliau tidak pernah marah atas sebuah pekerjaan yang tidak dikerjakan atau sebuah pekerjaan salah yang terlaksana ini sebuah akhlak yang mulia yang patut kita jadikan suri tauladan karena Rasulullah SAW memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan jadikan sebagai suri tauladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anna Rasulullah sallallahu qala, la taqumu saatu hatta la yuqala Allahu Allahu fil ardi." Rasulullah sallallahu bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi diucapkan Allah Allah fil ardh di permukaan bumi. Riwayat yang kedua, la taqumu saatu ala ahadin yaqul Allah Allah. Tidak akan berdiri atau tidak akan terjadi hari kiamat terhadap seorang yang dia berucap selalu berucap Allah Allah. Selalu mengucapkan kalimat Allah. Kalau tadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi diucapkan Allah. Lafaz yang kedua tidak akan terjadi hari kiamat kepada seseorang illallah Allah. Kan Rasulullah SAW, Rasul kita tidak pernah mengajarkan. Riwayat yang tadi menerangkan apa makna Allah di sini. Maknanya adalah la ilaha illallah. Ya. Kalau toh pun bukan maknanya la ilaha illallah, tapi Allah, tapi nama-nama Allah yang disebut. Dakwah kepada jalan Allah, kata-kata Allah disebut bukan maknanya adalah zikir-zikir tertentu dengan menyebut lafaz Allah. Begitu. Ya kalau kita berbicara dalam majlis tentu kita akan menyebut Allah bertakwalah kepada Allah. Kalau toh pun lafaznya umum, tidak diriwayatkan oleh riwayat la ilaha illallah tadi, maknanya bukan zikir tertentu dengan makna Allah, dengan lafaz Allah. Tetapi ketika orang berdakwah, ketika orang memperingatkan saudaranya, wahai kawanku, wahai anakku, bertakwalah kamu kepada Allah. Lafaz Allah disebut. Dan Rasulullah mengatakan bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang fadilah hari Jumat, Beliau katakan pada hari itu Allah menciptakan Nabi Adam. Pada hari itu hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu hari apa datangnya hari kiamat, tapi kapannya tidak ada yang tahu. Rasulullah juga tidak tahu, malaikat Jibril juga tidak tahu. Itu di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada seorang pun daripada makhluknya. Dalam sebuah ayat Allah terangkan bahwa wa indahu ilmu sa'ah hanya milik Allah di sisi Allah hari pengetahuan tentang kapan terjadinya hari hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keluar kita dari makna hadis kita ingin mengatakan bahwa sungguhnya zaman kita dengan hari kiamat itu sudah dekat. Ciri-ciri pertama dekatnya hari kiamat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Muhammad sudah diutus, pertandalah kiamat sudah dekat. Dan Rasulullah SAW bersabda, Bu'ithu was-sa'atu ini. Diutusnya saya, waktu diutusnya saya dengan jarak dengan hari kiamat bagikan dua jari ini. Rasulullah mempertontonkan jari telunjuk beliau, mengangkat jari telunjuk beliau dan jari tengah. Bu'ithu was-sa'atu ini diutusnya saya dan hari kiamat, terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Karena memang Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir. Diutus di umat yang terakhir. Setelah umat ini, tidak ada lagi umat setelah ini. Bayangkan dua jari. Hanya ini jarak tempuh antara diutusnya Rasul sampai datangnya hari kiamat. Dan itu pun telah berlalu 14 abad. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahum yarawnahu ba'ida." Mereka mengira berkeyakinan bahwa kiamat itu masih jauh. Wa narahu qariba. Sementara kami melihatnya kiamat itu begitu dekat. Akhir daripada perjalanan dunia ini adalah kehancuran dengan terjadinya hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana setiap nabi dan rasul memperingatkan umatnya daripada hari kiamat ini dan memberikan keterangan kepada mereka tentang hari kiamat ini. Bahwa dunia ini akan berakhir dengan kiamat, dengan sa'ah. Sehingga para umat sering bertanya kepada nabi yang diutus kepada mereka, "Mata sa'ah, kapan akan terjadi kiamat itu?" Saking seringnya nabi dan rasul menyebutkan kepada umatnya, "Hei umatku, akan terjadi hari kiamat. Dunia akan hancur, dunia akan binasa." dan penekanan kepada hari kiamat itu lebih kuat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini adalah umat yang akan melihat pada umat inilah akan terjadinya hari kiamat. Berangkat dari itu, yang akan patut kita pertanyakan sebenarnya adalah persiapan kita untuk kehidupan yang kedua. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ciri-ciri bangkitnya terjadinya hari kiamat sudah kita saksikan. Kebodohan, pembunuhan, perzinaan yang merajalela, dan beraneka ragam ciri-ciri hari kiamat yang lain yang sudah kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang ini membuat kita semakin yakin bahwa hari kiamat akan ada, hari kiamat akan tidak lama lagi menurut perhitungan Allah dan Rasulnya, bukan menurut perhitungan kita manusia. Yang patut kita pertanyakan, sejauh mana persiapan kita? Karena berbicara tentang hari kiamat dengan ciri-cirinya, terjadinya hari kiamat tidak ada gunanya kalau tidak berefek kepada pertanyaan ini. Oh, cuman sekedar cerita belaka, apa ubahnya dengan sebuah dongeng yang tidak ada yang bisa diambil dan dipetik daripada hari itu? Kalau sudah berbicara tentang hari kiamat, seharusnya pertanyaan seorang muslim adalah apa yang Anda persiapkan untuk hari yang itu? Karena itu akhir daripada dunia ini, dunia akan dihancurkan oleh Allah. Kita kembali kepada alam kita yang sesungguhnya. Kita bukan hidup untuk dunia ini. Kita Allah tidak Allah ciptakan untuk di sini. Ini bukan kampung kita. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita adalah hari akhirat. Itulah kampung kita yang sesungguhnya. Allah musta'an. Kita lanjutkan bab yang kedua. Bab al-istisraru bil imani lil khaif. Bolehnya menyembunyikan keimanan untuk orang-orang yang takut. Bolehnya menyembunyikan keimanan untuk orang-orang yang takut. Hadis diriwayatkan oleh Hudzaifah Ibn Yaman. Hudzaifah bin Yaman qala berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam" Suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uhsuli kam yalfidul Islam." Tolong hitungkan untuk saya berapa orang yang melafazkan Islam. Berapa orang yang menjadi pemeluk agama Islam. Ya. Berapa orang yang Islam, berapa orang yang bersyahadat, berapa orang yang melafazkan Islam yang yang muslim. Kami mengatakan pada saat itu kata Hudzaifah bin Yaman, apa yang engkau khawatirkan? Apakah engkau khawatir terhadap kami wahai Rasul? Kenapa engkau minta kami untuk menghitung orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam yang beriman? Apakah ada yang engkau khawatirkan terhadap kami padahal kami berjumlah di antara 600 sampai sampai 700. Kata ulama, ini adalah kaum muslimin di kota Madinah pada waktu itu. Kaum muslimin di kota di kota Madinah saja tidak dihitung kaum muslimin yang ada di di sekeliling kota Madinah. Karena ada riwayat lain yang bercerita sampai ke seribu, seribu sekian. Nah, cara menjamaknya seribu sekian apabila dihitung sampai ke ya kota di sekeliling kota Madinah, daerah-daerah sekeliling kota Madinah. Nah, hadis yang berjumlah sedikit itu untuk kaum muslimin yang ada di di kota Madinahnya. Kami berjumlah 600 sampai 700 orang. Rasulullah mengatakan innakum la tadrun. Kalian nggak tahu. La'allakum tubtalau. Mungkin-mungkin kalian akan ditimpa oleh cobaan. Cobaan keimanan. Dan benar kata Hudzaifah bin Yaman, faptulina kami pernah ditimpa oleh cobaan keimanan. Di antara kami ada yang ditimpa dengan cobaan keimanan. Hatta ja'ala rajul minna la yusalli illa siyarat. Sampai ada orang di antara kami yang tidak sholat melainkan dia kerjakan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kata Imam Nawawi, mungkin ini terjadi ketika terjadinya fitnah di kalangan para sahabat. Terjadinya fitnah, adanya perperangan di kalangan para sahabat sehingga membuat sebagian para sahabat itu tidak mau ikut keluar. Mereka lebih memilih di rumah. Mereka lebih memilih tidak ikut di dalam kancah yang terjadi dengan fitnah yang terjadi di antara para sahabat karena Rasulullah SAW mengatakan akan terjadi fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang yang berlari. Maka para sahabat, sebagian para sahabat di masa-masa fitnah terjadi di kalangan para sahabat. Perperangan terjadi. Mereka lebih memilih duduk di rumah. Tidak keluar bersama kaum muslimin. Agar menjaga diri ini untuk tidak ikut andil mengangkat senjata untuk berperang sesama kaum muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita cukupkan dua bab itu karena bab berikutnya sangat panjang dan semoga dua hadis yang kita bacakan tadi dari dua bab menambah pengetahuan kita tentang din bahwa ada kemudahan-kemudahan di dalam agama kita dan sesungguhnya agama Islam ini Allah takdirkan mudah dan bukan Allah takdirkan sulit. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Gampang. Apabila dia dijalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak akan berat. Tidak perlu di dipersulit. Akan tetapi bukan juga boleh dimudah-mudahkan. Dia harus sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan harus sesuai dengan tuntunan beliau. Dan kalau itu dijalankan bukanlah suatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh umat. Demikian materi kita dan kita sambung saja langsung dengan pertanyaan. Silakan. Kafir, seandainya dia ingkari kejadian hari kejadian hari kiamat, dia dustakan ayat yang berbicara bahwa kiamat itu sudah dekat. Saya nggak percaya ini. Ayat ini mengatakan bahwa kiamat sudah dekat. Saya nggak percaya. Hadis-hadis Nabi yang mengatakan kiamat sudah dekat, saya tidak percaya. Kalau saya sampai pengingkaran itu sampai kepada titik ini bisa menjatuhkan dia dalam kekufuran. Karena sudah tidak percaya lagi kepada Al-Quran, ayat Al-Quran. Ya, sudah tidak percaya lagi kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kepada kekufuran. Akan tetapi boleh jadi orang seperti ini dilanda oleh sebuah yang namanya syubuhat, sebuah pemikiran salah yang membuat dia berargumen salah dan ini perlu dikikis, perlu dibenarkan dan inilah tugas orang-orang yang mengerti, yang tahu untuk mengikis apa namanya ini argumen-argumen salah ini, cara-cara sudut pandang yang salah seperti ini dibersihkan lagi. Itu tugas. Itu yang namanya iqamatul hujjah, mendirikan hujjah kepada orang yang tidak tahu. Nah, boleh jadi orang berpandangan salah akan tetapi maksudnya baik. Boleh jadi orang yang berpandangan salah, dia tidak ingin salah, dia mencari kebenaran, tapi dia salah memandang. Dan ada juga orang yang berpandangan salah memang ingin berbuat salah, ingin menjerumuskan umat, ada juga. Jadi hal yang seperti ini menentukan apakah orang itu apakah kufur dengan perkataan seperti ini atau tidaknya tidak bisa. Lihat dulu seperti apa dia. Apakah dia berkeyakinan itu untuk menghancurkan akidah umat ini bisa mendatangkan kekufuran. Tetapi kalau dia memang salah melihat sudut pandang, salah berpandangan, maka yang kewajiban kita adalah meluruskan kesalahpahaman tadi, sudut pandang yang salah tadi dibenarkan dengan memberikan keterangan-keterangan seperti ini. Begitu. Jadi menghukumi seseorang itu harus dilihat siapa dia dan apa yang dia lakukan. Ini yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari seorang sahabat melakukan tindakan dosa besar. Rasulullah ingin menyerang kota Mekah. Rasulullah ingin menyerang kota Mekah. Dan Rasulullah berdoa supaya kafir Quraisy tidak tahu bahwa beliau akan menyerang kota Mekah. Supaya Allah menutupi berita bahwa Rasulullah akan menyerang kota Mekah ini dari mata-mata Quraisy. Ternyata ada seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau tahu bahwa Rasulullah ingin tidak ada mata-mata yang tahu. Beliau ingin tidak ada orang kafir Quraisy yang tahu bahwa Rasul akan menyerang Mekah. Apa yang beliau lakukan? Tulis surat kepada orang Quraisy Mekah, beritakan bahwa Rasulullah akan menyerang Mekah. Dititipkan kepada seorang budak wanita, suruh dia pergi ke Mekah untuk sampaikan surat ini. Kesalahan ya, yang luar biasa. Sehingga Rasulullah ketika diberi wahyu ada surat yang dibawa ke sana. Rasulullah perintahkan dua orang sahabat, Ali dan Zubair kalau tidak tidak khilaf, untuk mencari wanita ini yang membawa surat ini. Maka disusul oleh Ali dan Zubair bin Awam sehingga mereka bertemu seorang wanita yang ini dan dipaksa wanita itu untuk menyerahkan surat. Dia katakan dia tidak ada, tidak ada bawa surat. Ali bin dan Zubair bin Awam mengatakan Rasulullah tidak akan berbohong Pasti Rasulullah itu benar. Keluarkan. Kalau kamu tidak keluarkan, kami akan cari sampai dapat. Karena memang benar surat itu ada pada anda. Makanya wanita itu mengambilnya dari gulungan sanggul rambutnya. Dari situ disembunyikan surat itu diberikan. Ternyata surat itu dari seorang sahabat, Hatib bin Abi Balta'ah dari kota Madinah. Dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah oleh Rasulullah. Enggak bisa. Enggak bisa begitu ada kejadian, memang dicap salah begitu. Dicap, oh, Hatib bin Abi Balta'ah telah begini, telah begitu. Enggak bisa. Rasulullah SAW panggil hati bin Abi Baltah dan bertanya kepadanya, Maha malaka ala hada. Apa yang membuat kamu berbuat begini, wahai hati bin Abi Baltah? Ditanya oleh Rasulullah, kenapa? Jadi dilihat, orang yang salah itu dilihat situasinya berbuat salah itu seperti apa. Dan apa dan kenapa dia berbuat salah. Tidak bisa langsung begitu ada kesalahan, dicap, tek. Wah orang seperti ini, berhukum dengan hukum sunnah, kafir, dicap, kafir. Tidak bisa seperti itu. Di, untuk menghukum individu Islam itu menyuruh kita untuk menyeleksi individunya seperti apa. Ditanya oleh Rasulullah SAW, hati bin Nabi Balta'ah, kenapa ini? Ada apa? Kenapa kamu melakukan ini? Hati bin Abi Balta'ah mengatakan, Ya Rasul, saya yakin engkau adalah Rasulullah dan Allah akan membuat kamu berjaya dan Islam ini akan berjaya di permukaan bumi. Saya lakukan itu karena hanya satu faktor. Saya lihat seluruh sahabat-sahabat engkau Rasul yang mempunyai kerabat di, di kota Mekah, mereka mempunyai laki-laki atau kerabat yang akan menjaga keluarganya di sana. Sementara keluarga saya yang ada di kota Mekah, tak ada orang yang akan melindunginya. Nah, saya ingin membuat sebuah budi untuk orang-orang Quraisy dan saya minta mereka untuk menjaga keluarga saya yang akan engkau serang. Hanya itu yang dia inginkan, unsur dunia. Umar bin Khattab yang ada di samping Rasulullah dan di samping hati bin Abi Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, dahni adribu unaka, fa innahu qad nafak Biarkan saya penggal kepalanya, ini orang munafik. Artinya tidak tahan melihat kok ada sahabat Rasulullah SAW yang Rasulullah ingin begini, malah rahasia ini dibocorkan. Secara zahir, Umar bin Khattab merasa ini orang sudah hukum zahir ya. Dia menilai dengan hukum zahir. Da'ni adribuna, biarkan saya penggal kepalanya. inna qad nafaq. Sudah berbuat nifak ini orang. Rasulullah SAW katakan, tinggalkan wahai Umar, da' ya Umar. Bukankah kamu tahu bahwa dia termasuk orang yang pernah ikut perang badar? Dan Allah sudah berkata kepada orang ikut perang badar, perbuatlah sesuka kalian, aku telah ampunkan seluruh dosa kalian. Jadi dari cerita singkat kita katakan tadi, ada dua poin yang yang kita dapatkan. Pertama, standar ilmu kita jangan kita paksakan. Ada orang dengan sainnya dia pasanglah kamera di kuburan. Dia tidak melihat ada malaikat. Dia tidak ada lihat ada mayat yang dibangunkan. Dia tidak mendengar ada suara. Kemudian dia gali kuburan yang sudah lama, kuburan orang kafir, tidak melihat ada tulang belulang yang berantakan. Padahal di dalam hadis diterangkan, apa ini? Tidak benar ternyata ayat-ayat atau hadis-hadis yang bercerita tentang azab kubur. Tidak boleh, karena ini standar ilmu kita kita paksakan kepada ilmu syariat. Begitu. Ilmu kita sesuai dengan kebodohan kita dan ilmu syariat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan kemahatauannya. Demikian kita lanjutkan kalau ada pertanyaan setelah salat, kita akhiri majlis pertama ini.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 Ini sebenarnya suatu kesombongan di mana seorang manusia yang lemah mengedepankan ilmunya di atas ilmu Allah yang maha mengetahui segala sesuatu bahkan ialah yang menciptakan sesuatu tersebut dikedepankan pengetahuannya di atas wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jurang kebinasaan. Sifat seperti ini membawa dia kepada jurang kebinasaan dan akan membawa dia ke alam kesesatan. Karena dia sudah keluar dari jaminan Rasulullah SAW untuk tidak sesat. Rasulullah mengatakan hanya dua yang kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat yaitu kitab Allah dan sunnahku. Kitab Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu seharusnya selaku seorang Muslim, kitab Allah dan hadis Nabi SAW itu pemimpin kita, itu yang akan menuntun kita, bukan kita yang menuntun dia. Maka seluruh kritikan terhadap hadis Nabi SAW yang berdasarkan kepada akal, yang berdasarkan kepada intelektual atau berdasarkan kepada eksperimen duniawi kita wajib untuk menentangnya. Karena suatu hal yang patut kita sadari bahwa setinggi apapun kita mengetahui sesuatu, sehebat apapun kita, tetaplah ilmu kita itu kecil dan sedikit. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ma minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan sedikit sekali. Nah, apakah ilmu yang sedikit ini kita akan menentang ilmu yang Allah yang Maha tahu atas segala sesuatu maka kalau kita kedepankan pengetahuan kita di atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu atas segala sesuatu, kita sendiri menyatakan itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kesombongan. Allah taala a'lam bisawab. Silahkan ikhwan fiddin yang ada pertanyaan. Siapa yang mengatakan kita wajib ilmu dulu baru iman? Maksudnya mungkin bukan iman, salah dengar mungkin. Ilmu dulu baru amal. Kalau ilmu dengan iman dia seiring. Langsung sejalan. Antara ilmu dan iman sejalan. Tapi antara ilmu dan amal, ilmu harus di depan dulu. Ilmu memimpin amal. Bukan amal yang memimpin ilmu. Ya. Kalau berilmu dulu baru beriman, ini bahaya. Ini pendapatnya orang-orang ashariyah. Awal wajibin ala kulli mu'min an-nazar. Yang pertama yang diwajibkan kepada orang-orang Islam adalah melihat dulu. Telaah, teliti, baru setelah itu beriman. Ini tidak boleh. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mewajibkan kita wajib beriman di saat turunnya ayat. Nanti masalah ilmunya ya, wajib beriman dan di situ adalah ilmu dan kita wajib meyakini dan mengimani seluruh yang turun itu di situ adalah ilmu. Untuk membuktikannya lebih jauh nanti di belakang, untuk mencari hikmahnya di belakang nanti. Jadi antara ilmu dan iman itu sejalan. Tapi mungkin yang ditanyakan antara ilmu dengan amal. Ya, Maksudnya antara ilmu dan amal adalah kita mau beramal, kita harus tahu dulu apa yang mau kita amalkan. Sejauh mana bahwa amal ini sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kita mau sholat, kita harus tahu bagaimana tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita mau berzakat, harus tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar dalam agama Islam. Kita mau berzikir, harus tahu bagaimana tata cara berzikir yang benar dalam agama Islam. Begitu. Jadi harus tahu dulu baru kita melangkah. Tahu dulu baru kita melangkah. Berilmu dulu baru kita beramal. Kemudian Iman naik dan turun sahih sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa iman itu terkadang naik. Nah, kemungkinan naik berarti dia turun. Sebelum naik dia turun mesti di bawah. Apa yang menyebabkan dia naik dan apa yang menyebabkan dia turun telah dibahas dalam definisi iman itu sendiri oleh para ulama kita. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan adanya kemaksiatan. Di saat kita melakukan ketaatan iman kita akan merangkak naik saat kita melakukan kemaksiatan, iman kita menurun. Begitu terus. Keimanan akan seiring dengan ketaatan kita dan dia akan turun seiring pula dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka semakin rajin kita beribadah, insya Allah iman kita akan semakin semakin kuat. Semakin kita jauh daripada ibadah dan dekat kepada maksiat, iman juga akan semakin turun. Nah, kita Bagaimana naik dan turunnya, seperti apa naik dan turunnya, itu iman masalah suatu hal yang gaib yang tidak bisa kita lihat. Dan kita hanya bisa merasakan. Di saat kita banyak beribadah, saat kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jauh daripada maksiat, kita merasakan keimanan kita bertambah. Bertambah kokoh, bertambah kuat, bertambah semangat, bertambah yakin, bertambah. Keimanan itu bertambah. Bahkan tidak jarang setiap sholat kita bisa menangis. Di saat keimanan kita menanjak Nah bisa jadi juga di saat keimanan kita turun lalai juga. Ya. Jadi yang menambah keimanan itu adalah ketaatan dan yang mengurangkannya itu adalah kemaksiatan. Semakin dekat kepada ketaatan iman akan semakin bertambah dan semakin dekat kepada kemaksiatan ikan akan semakin menurun. Jadi dua kiblat. Allahu a'lam. Kiamat itu cuma satu di akhir zaman. Nah, kata orang kiamat kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat kecil itu adalah kematian yang menimpa seseorang. Itu mungkin yang dia maksudkan. Tapi secara itu cuma bahasa kita. Kiamat kecil bagi seseorang, kiamat kecil bagi seseorang adalah ketika kematian datang kepadanya. Itu yang kadang-kadang dikatakan orang sebagai kiamat kecil. Tapi benar itu bukan kiamat kan? Itu adalah kematian. Tapi kiamat cuma satu, yang kiamat dengan makna yang sesungguhnya cuma satu, yaitu hancurnya dunia ini di akhir zaman. Ya. Nah, kiamat yang kecil maksud orang itu adalah kematian yang menimpa seseorang. Barang siapa yang ditimpa kematian sudah datang hari kiamatnya kata orang. Allah. Dua pendapat tentang masjid yang di depannya, kiri dan kanannya ada kuburan. Sebagian berpandangan sholat tetap sah selagi tidak berada di depan mihrab persis di mihrab kita. Selagi masih ditembok oleh ada dinding seperti ini di, di depan sana itu mas salatnya masih sah walaupun terlarang sebenarnya sholat tapi tetap tidak membatalkan sholat. Itu pendapat daripada Syekhna Ibn Ibas rahimahullah. Sementara pandangan dari Syekh Al-Albani bahwa setiap masjid yang masuk dalam kawasan tanahnya itu, itu kita dilarang sholat di sana. Dilarang dan memang sholat tidak diterima di sana. Ya. Sholat tidak diterima di tempat yang seperti itu. Pendapat yang lebih kuat saya secara pribadi lebih tujuh pendapat Syekh Albani karena didukung oleh hadis-hadis yang kuat tidak ada sholat di masjid